Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, kumahan demam. Sebelum saya pergi ke Jakarta, saya menelpon Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Haidar As-Sundawi Habibullah Ta'ala dan subhanallah terlihat dari suara beliau adalah seorang yang punya akhlak yang mulia. Beliau senantiasa berbicara dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan, dan walaupun baru sekali saya berterponan dengan beliau, terasa sudah lama sekali mengenal beliau. Mungkin inilah yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf ruh adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat Ruh akan saling mengenal dengan cepat Terutama jika dia Berasal dari orang-orang yang sama beriman Sama-sama mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Dari tadi malam juga saya mendapatkan beberapa ikhwah Yang menyambut Seakan-akan mereka sudah kenal lama dengan saya Ketika masuk masjid juga begitu. Yang menyambut seakan-akan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian adalah orang-orang yang lama kenal dengan saya. Maka saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda atau hadis ini diriwayatkan juga oleh Muad bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala berfirman al-mutaham yarbituhumul anbiya wa orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku mereka akan memiliki di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya yang mana mimbar-mimbar tersebut dan kedudukan-kedudukan tersebut sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri terhadap mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah lahunasan mahum bin anbiya wal syuhada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan para orang-orang yang mati syahid. Yabirtuhumul anbiya wa syuhada. Akan tetapi para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri terhadap mereka yaumul qiyamati bimakanihi bimakanihi min Allah taala. ini pada mereka pada hari kiamat. Karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, tukhbiruna man?" Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapakah mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum qaumun tahabu bi rasulillah ala ghairi arham. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena hubungan kekerabatan, bukan karena hubungan keturunan. Wala amwal yata'atawna bukan karena komersil yang mereka dapatkan dari hubungan tersebut Fawallahi inna wujuhahum lanu demi Allah. Sesungguhnya wajah mereka adalah wajah-wajah orang yang mempunyai cahaya. Wa innahum ala nur dan mereka di hari kiamat di atas cahaya. La yakhafuna idha khafan nas. Mereka tidak pernah takut pada hari kiamat. Ketika manusia pada takut wala yahzanuna idza hazinan nas dan mereka tidak pernah sedih khawatir ketika orang-orang pada khawatir kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ahzanun ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak akan takut la khaufun tidak akan merasa takut walahum yahzanun dan tidak akan sedih sebagian ulama menjelaskan maksud la khaufun walahum yahzan la khaufun alaihim orang-orang wali-wali Allah yang saling mencintai karena Allah dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya la khaufun tidak ada rasa takut pada mereka atas apa yang mereka tinggalkan dari keluarga yang mereka tinggalkan di dunia. Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman yang saling mencintai karena Allah dan ingatin, perhatikan baik-baik. Ini keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah. Yang saya dapati dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang mencintai karena Allah ini amalan hati. Dan amalan hati para ulama bersepakat amalan hati lebih luar biasa daripada amalan zahir. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 lebih bagiannya. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari bagian iman adalah ucapan la ilaha illallah karena dia berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan iman, berhubungan dengan hati seseorang kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan itu saya dapatkan. Demi Allah saya tidak pernah mendapatkan di beberapa tempat kecuali dari bapak-bapak sekalian yang benar-benar tulus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik orang yang mencintai karena Allah, la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Apa maksudnya tidak ada rasa takut atas mereka? Ketika mereka meninggal, mereka meninggalkan keluarga, anak, istri, bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi. Maka orang yang beriman dan saling mencintai karena Allah, dia tidak akan takut karena keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ini amalan yang sangat luar biasa. Ingin Anda, keturunan Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya apa? Cinta karena Allah. Mempunyai teman karena Allah. Yang kita saling mengingatkan karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak menginginkan komersil apapun. Tidak menginginkan apapun kecuali hanya karena Allah. Saya menelpon si fulan hanya karena Allah. Saya mengingatkan si fulan karena saya, saya sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun dan tidak ada rasa khawatir atas mereka. Orang-orang yang beriman yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan rasa khawatir atas apa yang akan mereka masuki dari kehidupan akhirat. Mereka aman mereka tidak ada rasa khawatir, rasa takut tidak ada. Kenapa? Karena amalan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, cari kawan-kawan yang seperti itu. Cari kawan-kawan yang Anda berziarah karenanya hanya karena Allah. Yang Anda ingin melihat wajahnya atau ingin hanya sekedar mendengar suaranya hanya karena Allah. Biasakan amalan ini yang sangat luar biasa. Mungkin akan terasa aneh di awalnya, akan tetapi terasa nikmat sekali jika dilakukan dengan iman dan berharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yang selanjutnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang telah mengundang kajian di sini terutama Al Ustaz Al Fadil Abu Haidar Habibullah taala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau diberkahi ilmunya. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diberkahi ilmunya bermanfaat diambil oleh kaum muslim. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seseorang. Dan kisah ini disebutkan di dalam kitab Al-Abdul Farid. Saya bacakan kisahnya. Ra'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang yang sedang memakai surban dengan cara taqannu. Taqannu itu adalah memakai surban ditutup habis-habisan. Kepalanya, telinganya, kemudian hidungnya, kemudian mulutnya dia tutup. Biasanya orang-orang seperti ini melakukan seperti itu di Arab sana adalah karena ingin bepergian. Dahulu kita ketahui tidak ada alat-alat transportasi kecuali berjalan kaki, naik onta atau yang semisalnya. Maka kita tahu padang pasir Arab sangat luar biasa, banyak angin dan banyak debu. Maka mereka melakukan surbat sampai mereka menutup seluruhnya kecuali kadang mata. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seseorang di tengah kota kok pakai itu. Kok pakai surban yang ditutup habis rapat. Faqala lahu maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata orang tersebut kepada orang tersebut, "Kana li, kana Luqmanul Hakim yaqul, al-qina'u ribatun bil-lail wa dhullun bin nahar." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyindir orang tersebut yang di tengah kota memakai surban yang habis-habisan ditutup kecuali kedua matanya. Luqman Al-Hakim, seorang hamba Allah yang saleh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahkan namanya menjadi salah satu surat dalam Al-Qur'an mengatakan memakai surban yang ditutup habis rapat-rapat jika itu di tengah kota dan dilakukan pada siang hari, ini membuat kecurigaan. Jangan-jangan apa? Hah? Bukan teroris, jangan-jangan apa? Ma maling. Ya, nggak ada yang pakai begitu kecuali maling siang hari. Kemudian zulun bin nahar, ribatun bilai wa zulun bin nahar. Orang yang memakai surban ditutup habis, pada malam hari di tengah kota akan dikira maling. Dan pada siang hari akan dikira sebagai orang yang takut ketahuan orang lain. Kemudian orang yang memakai surban tadi menjawab, Fakala rojul, inna luqman al-hakim lam yakun alaihi dainun. Sesungguhnya, wahai Umar bin Khattab, Luqman al-Hakim yang bijaksana tersebut dia berkata seperti itu karena dia tidak punya hutang. Artinya apa? Orang-orang yang memakai seperti ini di tengah kota pada malam hari itu akan menimbulkan kecurigaan. Padahal dia pakai itu gara-gara ingin tidak dikenal karena dia adalah orang yang mempunyai hutang. Ya, dan juga ketika dia makai siang hari, dia ingin tidak dikenal agar dia tidak terhina di tengah orang banyak. Nah, makanya tema kita pada pagi hari ini terhina karena hutang. Ada lagi perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, seorang tabi'i terkenal yang digadang-gadang sebagai khalifah Rashidah yang kelima disebutkan di dalam kitab Umar bin Abdul Aziz Ma'alimul Asla Islah wa Tajdid. Beliau memberi wasiat dan pengertian wasiat adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang dan sesuatu tersebut sangat-sangat penting dan harus dilaksanakan sepanjang umur itu wasiat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berkata wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba aku wasiatkan kepada kalian agar tidak suka berhutang meskipun kalian mendapati kesulitan nih yang suka-suka berhutang dengar wasiat Umar bin Abdul Aziz fa inna daina dhullun bin nahar wahamun bin bil karena sesungguhnya hutang itu menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari. Nanti saya akan jelaskan bagaimana maksud menghinakan di siang hari karena hutang, terhina karena hutang di siang hari dan sengsara karena hutang di malam hari. Kemudian beliau mengatakan fada'u, tinggalkan hutang. Taslamu lakum aqdarukum. Maka harga diri kalian dan wibawa kalian akan selamat wa tabqa lakumul ma Dan akan tetap kalian terhormat di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Jika kalian tidak punya hutang. Bagaimana terhinanya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang punya hutang. Ini baru mukadimahnya, belum kajian. Syekh Abdul Karim Al-Khudair Habibullah Ta'ala Seorang alim besar Dan termasuk majelis ulama Arab Saudi Dan termasuk Hay'ah Kibar Ulama Beliau mengatakan di dalam syarah bulughul maram Perhatikan yang akan saya bacakan sekarang Perkataan beliau yang menjelaskan Hinanya orang ketika berhutang di siang hari Dan sengsaranya dia ketika di malam hari Perhatikan kata beliau Wala syakka anna الدين kama يقول ahlul ilmi dhullun bin nahar بالليل. Tidak diragukan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa hutang menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari. Hatta qala ba'duhum sampai sebagian dari ulama mengatakan annahu lihat ini terhinanya hutang annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajulin illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu Bahwasanya orang kalau sudah punya hutang hilang akalnya sebesar hutang yang dia miliki. Kalau sudah punya hutang hilang akalnya sebesar hutang yang dia miliki. Makanya tidak heran kalau seandainya orang yang sudah punya hutang apalagi sampai kelelep terlilit dengan hutang, dia akhirnya menghalalkan segala cara. Hilang akalnya. Ini terhinanya orang yang berhutang. Kemudian beliau mengatakan lagi, ad-dainu zulun bila syakit Hutang adalah sebuah kehinaan tanpa ada keraguan. Nah, terhinanya orang berhutang bagaimana? Perhatikan. Wadainu sahibun ma'rufun alaihi. Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling kamu kenal. Apa maksudnya, Pak? Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling kamu kenal. Dari sekian yang hadir dari ujung kanan ke ujung kiri, pojok kanan ke pojok kiri sampai masjid terakhir, yang paling saya kenal dari bapak-bapak sekalian adalah orang yang pernah menghutangi saya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau lagi kumpul-kumpul di balai desa ataupun di tempat-tempat perkumpulan, dia akan nanya, Bapak si Fulan hadir gak? Kenapa? Karena yang paling dia kenal, yang paling dia ingat adalah yang menghutangi dia. Ini hina. Seakan-akan dikejam. Maka nanti saya akan jelaskan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta perlindungan sangat banyak dari hutang. Karena orang yang berhutang itu akan menjadi orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dalam surah Al-Munafiqun Allah menyebutkan salah satu sifat orang munafik adalah apabila ada orang berteriak, orang munafik itu kaget. Karena dia salah. Dia salah dan dia berpura-pura tidak salah. Dan ini orang seperti ini capek sekali Pak. Salah berpura-pura tidak salah itu capek sekali. Berpura-pura jadi manusia berpura-pura aja capek. Saya kalau seandainya misalkan ya berpura-pura ke hadapan Bapak tadi, saya duduk pertama kali. Bismillah. Pura-pura nih meletakkan tangan. Astagfirullah. Tangan yang kedua, subhanallah. Ada keringat sedikit, innalillah. <laughs> Pura-pura capek. Ya. Dan Anda kalau ingin mengetahui hakikat seseorang, berteman dengannya lama, Anda akan tahu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i yang ingin mengetahui kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bermalam di rumah Abu Hurairah sebanyak tujuh hari tujuh malam. Kalau sehari Pak, Bapak ketemu saya sehari, saya bisa berpura-pura. Di mobil tadi yang nganterin saya, saya ucapkan la ilaha illallah. Mungkin saya bukan berzikir seperti itu biasanya, mungkin saya bernyanyi. Pura-pura, tapi capek. Orang pura-pura itu capek. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mutasyabbi'u bima laysa minhu fahuwa kalabisi zur. Orang yang berbuat yang bukan pada dirinya, orang yang berlaku yang bukan pada sifatnya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian topeng. Capek dia, berganti-ganti. Bukan aslinya. Kemudian Abu Aslan An-Nazi rahimahullah saya ingin cerita tadi tentang uh, sebuah perkara yang menarik, mungkin sedikit melenceng dari hutang. Abu Usman an bermalam di rumah Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Tawayyaftu Abu Hurairah sab'a layalin." Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah tujuh hari tujuh malam. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis dari sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Secara mutlak tidak ada yang melebihi beliau periwayatan hadisnya kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Rahimallahu mra'an salla min qama min al-laili fa thumma ayqadha ahlahu fa fa in abat nadha fi wajhil ma. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam kemudian dia sholat malam. Lalu dia bangunkan istrinya. Lalu istrinya sholat malam. Jika istrinya tidak mau bangun dipercikan air di wajah istri tersebut wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa sallat thumma ayqadat zawjaha fa sallat fa in aba nadaha fi wajhihi al ma dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam perhatikan ini penting yang bangun malam kemudian dia salat kemudian dia membangunkan suaminya suaminya itu salat kalau seandainya suaminya enggan salat dipercikan dari di wajahnya air ini hadis yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan siapa tadi? Abu Hurairah. Ternyata kata Abu Utsman An-Nadi, "Kawayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah tujuh hari tujuh malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athlathan. Ternyata beliau Abu Hurairah dan istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti beliau mengamalkan hadis yang beliau ucapkan tadi, hadis yang beliau riwayatkan tadi, yaitu sepertiga malam pertama beliau sholat, kemudian beliau bangunkan istrinya. Sepertiga malam kedua istrinya sholat, kemudian beliau bangunkan Istrinya membangunkan pembantunya. Sepertiga malam terakhir pembantunya sholat dan sampai subuh. Begitu terus selama tujuh hari tujuh malam. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Inilah orang yang memang kebiasaannya seperti itu. Tidak diubah-ubah, Tidak berpura-pura. Satu. Yang kedua, pelajaran yang kita biasa ambil dari riwayat ini, ini ingat. Bapak Ibu, saudara-saudari ingin keluarga harmonis, salah satu yang harus dilaksanakan adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya yang dicontohkan oleh Abu Hurairah dengan istrinya, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan menggembosi pasangan jika pasangan ingin lebih baik dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya beri contoh. Tadi pas kajian Ustaz Ahmad Zainuddin cerita tentang sholat malam. Saya pengen ah sholat malam. Padahal sholat subuh aja kadang-kadang terlambat. Akhirnya beliau pun bangun untuk sholat subuh. Jam 2 sudah bangun. Sang suami Jam 2 sudah bang, Sudah pakaian saub kayak saya, pakai surban. Kalau istri yang ingin tolong menolong dengan suaminya, biarkan jangan digembosi. Jangan dibilang Kang, baru dengar kajian sekali sudah gayanya kayak ustaz. Habis itu sang suami kan bangun jam 2 di sini subuh jam 4. Setengah tiga setelah mandi pakai pakai saub, pakai kaumis seperti ini, pakai surban ke masjid. Bingung dia, kok masjid belum buka? Kan belum pernah ke masjid masalahnya. Apabila istri mendapati suaminya berubah seperti itu, biarin. Anggap itu sudah lama terjadi. Jangan digembosi. Bilang ke suami tersebut, Kang, itu bukannya setengah empat. Jangan dibilang, ah, Kang sih nggak pernah ke masjid. Baru sekali dapat kajian sudah mau jadi ustaz. Jangan, jangan dibilang seperti itu. Ya, ini konsep sukses berumah tangga saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kembali ke permasalahan kita. Waddainu sahibun ma'ruf aleik Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling kamu kenal. Ini terhinanya hutang. Walau rafa'a sautahu 'alaika law adzaka ahadun ma ma ahadun yalumu. Kalau seandainya orang yang menghutangimu tersebut, misalkan ada bapak menghutangi saya, salah seorang dari bapak menghutangi saya. Kemudian di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, si fulan tersebut mengangkat suaranya. Eh, Din, bayar hutang. Ceramah-ceramah aja, nggak bayar hutang. Eh, bayar hutang. Kemudian dia mencela saya. Dasar, Ustadz gadungan, nggak mau bayar. Ya, maka bapak-bapak sekalian tidak akan marah. Tidak akan membantu saya. Kenapa? Karena memang orang ini berhak untuk me meminta hutangnya. Nah, itu terhinanya di siang hari. Kemudian kata beliau, ta'ridu nafsaka lil ihana. Kadang-kadang orang yang berhutang benar-benar terhina di hadapan orang banyak. Ta'ridu nafsaka ahyanan li al-hijr. Kadang-kadang orang yang berhutang dia tidak bisa memanage penghasilan dia. Kenapa? Karena dalam hukum Islam ada namanya hukum hijr. Hukum hijr itu adalah apabila orang misalkan saya terlilit hutang dan saya punya penghasilan setiap bulannya, gaji saya setiap bulannya itu harus diambil oleh penguasa agar nanti saya bisa membagi-bagikan kepada saya yang berhutang kepadanya. Itu namanya hukum hijr. Terhina sekali orang yang berhutang. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis Dan terkadang seseorang yang berhutang Gara-gara hutangnya tidak sedikit dia masuk penjara. Subhanallah, saya punya cerita Bapak Ibu saudara-saudari mungkin pernah mendengar cerita tersebut. Saya menceritakan dan ceritanya hakiki waktu itu saya lagi dakwah di penjara di kota Damam Arab Saudi. Setiap hari Ahad kita punya kunjungan dakwah ke lapas menemui bangsa kita masing-masing untuk mendakwahi mereka. Sebelum itu kita dengar ceramah dari seorang syekh di sana. Beliau menceritakan bahwasanya terkadang orang masuk penjara jangan dianggap bahwa semua yang di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Terkadang orang masuk penjara gara-gara dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak di penjara gara-gara bapaknya berhutang dengan hutang yang begitu luar biasa Hutangnya 600 ribu real. Silahkan kali 2.500 dapat rupiah. 600 ribu real. Kata sang anak, biarkan bapak saya keluar. Saya yang menggantikan bapak saya untuk masuk ke dalam penjara menebus hutang bapak saya. Kemudian ternyata bapaknya meninggal. Akhirnya yang dipenjara adalah sang anak. Dia bilang kepada pemilik hutang, pemilik piutang yang memberikan hutangnya kepada bapaknya, "Pak, saya masih belum bisa bayar, tapi saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan." Ini akan saya bicarakan nanti, ancaman-ancaman berat orang yang berhutang. Saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan. Dan nanti ada perkataan Imam Asyuti, ada perkataan Imam Al-Iraqi. Apa maksudnya ruh tertahan? Saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan maka penjarakanlah saya di penjara. Jadi anak tersebut di penjara bukan karena sebuah kriminal. Anak tersebut di penjara karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ada yang seperti itu, Pak. Kunci surga, Pak, di tangan bakti kepada orang tua. Maka sungguh sangat tercela orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang memandang dengan pandangan tajam kepada orang tuanya menuju dengan tunjukkan karena sebagian ketika orang, sebagian da'i berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua, hanya mengingatkan tentang keutamaan-keutamaan bakti kepada orang tua. Adapun apa itu bakti, bagaimana cara berbakti, dan bagaimana sebenarnya orang yang durhaka, itu juga harus diberitahukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh tadi cerita, orang tersebut akhirnya masuk ke dalam penjara. Di pengadilan sang hakim mengatakan saya beri kamu waktu dua bulan untuk mendapatkan enam ratus ribu real. Kata sang anak tersebut, ya hakim, wahai hakim, saya bekerja dua tahun cuma dapat sepuluh ribu real. Dua bulan dapat apa saya? Makanya akhirnya sang hakim pun mengatakan bekerja sana kerja keluarlah dia bekerja selama dua bulan. Dalam bekerja tersebut tidak lepas lisannya berzikir astagfirullah, astagfirullah, tidak lepas. Selama dua bulan dia dapatkan berapa? Dua puluh ribu real. Yang dua tahun tanpa istighfar dapat sepuluh ribu. Yang dua bulan dengan istighfar dapat berapa? Dua puluh ribu real keutamaan istighfar. Tidak heran ketika Al Hasan Al Basri ada orang yang mengadu kepada beliau, syaka ilaihi rajulun al faqra faqala istaghfirillah. Ada seseorang yang mengadu tentang kefakiran, kata beliau, banyak-banyak istighfar. Buktikan itu baik-baik. Istighfar menambah rezeki. Istighfar memberkahi rezeki. Kemudian setelah bekerja dua bulan, di pengadilan lagi dia bilang kepada hakim, Nih, hasil saya 20 ribu real. Ditambah dengan 30 ribu yang pertama menjadi 30 ribu real. 10 ribu yang pertama menjadi 30 ribu real. Kata hakim, jangan main-main. Hutang bapakmu tahu 600 ribu real. Sekarang sisanya berapa berarti? Hah? 570 ribu real. Kata sang anak tersebut, tidak mengapa. Saya seumur hidup saya di sini, di penjara. Asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yukbu'an. Jiwanya orang beriman, ruhnya orang beriman akan tertahan dengan, dengan sebab hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Anak ini paham betul bahwasanya ruh bapaknya tidak akan diterima. Saya akan jelaskan nanti maksudnya tertahan, maksudnya tidak terima. Tidak akan diterima oleh Allah, tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dilunasi hutang dan cara pelunasan adalah dengan dimasukkan anak tersebut tidak mengapa. Saya tidak usah mikirkan anak istri saya, saya akan membayar hutang bapak saya agar ruh beliau diterima. Lihat, bakti sepeninggal beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berita tersebut tersebar di Arab Saudi. Dan kita tahu bahwa saya banyak saudagar-saudagar kaya yang sangat luar biasa di Arab Saudi. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang kaya itu butuh perantara. Dalam artian jadilah Anda orang-orang yang menjadi perantara orang kaya. Anda tidak kaya. Tapi Anda punya kolega-kolega orang kaya yang bisa menyampaikan hajat kepentingan orang-orang miskin kepada orang kaya. Karena orang kaya matanya terbatas, tangannya terbatas, kakinya terbatas, pengetahuannya terbatas. Kadang mereka tidak tercela jika mereka tidak membantu si fulan karena mereka tidak tahu. Maka yang tahu harus memberitahukan kepada orang yang kaya tadi. Dan ini adalah masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Harus ada perantara-perantara. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari, berita tersebar ada anak judul beritanya dan itu masuk koran ada anak masuk penjara gara-gara ingin berbakti kepada orang tuanya subhanallah Sebagian orang yang diluaskan rezekinya terbuka mengatakan berapa sisa hutangnya? Saya bayar semua. Di pengadilan terakhir anak tersebut mengatakan, "Sudahlah hakim, saya masuk penjara selamanya, seumur hidup saya asalkan ruh bapak saya diterima." Tidak mengapa. Asalkan bapak saya selamat. Dan tentu dia yakin bahwasanya kalau seandainya bapaknya selamat, itu bakti kepada orang tua itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Maka kemudian kata hakim, engkau bebas. Engkau bebas. Kata sang anak sambil terbata-bata, apa sebabnya bebas? Saya tidak ingin dulu bapak saya tertahan wahai hakim. Engkau bebas dikeluarkan cek sekitar 570 ribu real oleh seorang saudagar kaya. Dan ini pembuktian Pembuktian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Anda seret rezeki introspeksi Anda dengan ketakwaan kepada Allah dagangan tidak lancar, usaha tidak lancar, introspeksi Anda dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sesuatunya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk ke dalam tema. Tadi baru tema. Yang pertama, terhina karena hutang. Saya ambil tema ini karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslim bahwa hutang bukan sekedar pinjam meminjam akad hutang menghutangi bukan ternyata sangat luar biasa perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hutang terhina karena hutang yang pertama karena hutang sangat dibesarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perkaranya Bahkan sampai orang yang meninggal dalam keadaan berhutang untuk zaman pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalati mensalati orang tersebut. Jadi di awal-awal syariat Islam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau jenazah, beliau pasti selalu bertanya, hal alaihi dainun? Apakah si mayat ini jenazah ini mempunyai hutang? Kalau seandainya dikatakan na'am, iya wahai Rasulullah, sallu ala sahibikum. Kalau begitu, salati, salatkan jenazah kalian ini sendiri. Artinya, entah dia punya peninggalan harta warisan untuk bayar hutangnya atau tidak, kalau punya hutang saja, silahkan solatkan. Tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Bukti pengagungan Rasulullah SAW terhadap hutang. Coba perhatikan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liusalli 'alaiha dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan dihadapkan kepada beliau jenazah agar beliau mensalati jenazah tersebut faqala hal alaihi min dain lalu beliau bersabda yaitu bertanya, apakah si mayit ini mempunyai hutang? Kemudian para sahabat menjawab, "La." Tidak wahai Rasulullah, jenazah tersebut bebas dari hutang. Fasalla alaih. Maka beliau pun mensalati jenazah tersebut. Thumma utia bi janazatin ukhra. Lalu datangkan jenazah yang lain. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Hal alaihi min dain? Apakah dia mempunyai hutang? jenazah ini punya hutang, punya tanggungan hutang? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat. Ya. Setelah dijawab iya, beliau tidak bertanya, apakah ada harta waris sehingga untuk bayar hutang? Tidak. Kata Rasulullah SAW setelah mendapatkan, iya wahai Rasulullah, sallu ala sahibikum. Silahkan, salati jenazah kalian sendiri. Dan peringatan keras, ancaman tegas dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tidak mensalati seorang jenazah. Karena di dalam sholat jenazah terdapat doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang tidak disolati oleh Rasul SAW lepas dari doa yang mulia itu, doa yang mustajab tersebut. Ini merupakan ancaman keras dari Rasul SAW. Awal-awal syariat Islam seperti itu tentang hutang. Cukup Rasul SAW bertanya, selalu, uh, eh, bertanya, apakah punya hutang? Jika punya hutang, silahkan sholat di jenazah kalian. Hati-hati. Tetapi kemudian terdapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Falamma fatahallahu alaihi al-futuh." Ketika kaum muslim sudah banyak menang, sudah banyak kekayaan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim." Aku orang yang paling berhak untuk menolong kaum beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Faman tufiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qadha'u. Maka barang siapa yang meninggal dari kaum mukmin dan dia mempunyai tanggungan hutang, maka aku yang akan membayarnya. Aku yang akan melunasinya. Wa man taraka malan Dan barang siapa yang meninggalkan harta warisan, maka untuk ahli warisnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu orang yang berhutang harus benar-benar memikirkan hutangnya. Jangan sampai ketika dia meninggal dia masih punya hutang. Kalau dia seandainya tidak ada hadis yang kedua, tidak ada hadis yang kedua, maka sangat berat Pemimpin tidak boleh mensolati jenazah sebagai bentuk peringatan keras terhadap orang yang berhutang. Lalu kenapa ada hadis yang kedua? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya yang meninggal dan mempunyai hutang maka dia harus eh, dia akan dibayarkan dilunasi oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang kedua yaitu hadis dari Abu Hurairah yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan melunasi dari kaum Muslim yang belum bisa bayar hutang adalah sebagai penghapus hadis yang pertama. Coba perhatikan perkataan Ibnu Battal rahimahullah taala di dalam kitab Al-Faidul Qadir disebutkan hadza nasikhun litarqis salati ala man mata wa alaihi dainun. Hadis Abu Hurairah adalah merupakan hadis penghapus hukum terhadap orang-orang yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang. Jadi awalnya orang yang meninggal pasti punya punya tanggungan hutang diapakan oleh Rasulullah SAW awal-awalnya? Diapakan? Tidak disolati. Tetapi ada hadis yang kedua itu sebagai penghapus dari hadis yang pertama. Tetap disolati oleh Rasulullah dan yang akan membayarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Rasulullah SAW sangat mengagungkan perkara hutang. Yang kedua, pengagungan Rasulullah Shallallahu SAW terhadap hutang dari sisi beliau senantiasa sering meminta perlindungan kepada Allah dari terlilitnya diri beliau terhadap hutang. Ini yang kedua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagungkan perkara hutang, yaitu karena beliau meminta bahkan sering meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit apa hutang. Apa dalilnya? Perhatikan. Dan hadis ini yang saya katakan tadi, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering meminta perlindungan? Lihat, hadis riwayat Bukhari an Urwah rahimahullahu taala anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu Urwah meriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati wa yaqul Allahumma inni bika minal ma'thami wal maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u dalam bahasa Arab mungkin dari sini ikhwah banyak yang belajar bahasa Arab apabila ada kana fi'lun madhi naqis Kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari yad'u. Para ulama nahu mengatakan yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada pengulangan dan banyaknya. Artinya apa? Rasulullah SAW sering dan selalu mengulang-ulang doa di setiap solat beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab Allahumma Inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Sering beliau baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Sudah tiga kali. Siapa yang hafal? Saya bawa minyak wangi dari Arab Saudi. Ayo. Ah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Silakan. Ya, yang artinya wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari banyak dosa dan banyak hutang. Aisyah radhiyallahu anha ketika meriwayatkan ini beliau bertanya dan juga ada sahabat yang bertanya Faqala lahu qailun ma akthara ma tasta'idzu bihi ya Rasulullah minal maghrib ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, alangkah banyaknya engkau meminta perlindungan dari banyaknya hutang, meminta perlindungan agar tidak terlilit hutang. Kenapa?" Nabi Muhammad SAW menjawab, lihat, perhatikan orang yang banyak hutang dan mungkin bisa terasa kepada orang yang hadir sekarang banyak hutang. benar enggak?" Kata Rasulullah SAW, Inna rajula idza gharima Sesungguhnya seseorang jika dia banyak hutang, haddatsa fakadzaba. Dia apabila berkata dusta. Betul? Ya. Apa? Uh, ditelepon oleh yang memberikan hutang. Pak di rumah? Oh enggak, saya lagi di luar, Pak. Padahal di rumah. Ya. Kalau seandainya dia bilang dan subhanallah perhatikan baik-baik buruknya hutang juga dilihat dari orang yang punya hutang. Dan ini kayaknya pengalaman pribadi saya sih. Orang yang punya hutang, apabila dia sudah punya uang, itu malas bayar. Betul? Betul nggak? Paling kenceng jawabannya. ya. Itu bahas banyak. Misalkan utang kecil-kecilan aja 500 rupiah, 1000 rupiah. Ada uang. Atau dan salah satu bentuknya yang dia meremehkan adalah dia malas bayar, bahkan lupa. Ini salah satu bentuknya. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghani zulmun." Artinya apa? Menunda-nunda hutang dari orang yang semampu bayar hutang ini adalah sebuah kezaliman. Berarti nah. memang ada orang yang berhutang yang nunda-nunda dan itu sifat dari orang berhutang. Makanya jauhi dari awal, ambil tindakan preventif dari awal. Jangan berulah berhutang. Saya jujur saja, masalah hutang ini saya angkat terjadi kepada saya waktu itu di Arab Saudi. Bawa uang secukupnya. Kemudian saya pergi ke Bakola, Bakola itu toko warung supermarket lah gitu yang dimiliki oleh orang Arab Saudi. Teman saya dekat, orangnya sudah tua agak 50-an, 60-an begitu. Kemudian ada telepon dari istri beli sesuatu yang melebihi apa yang saya bawa. Karena agak jauh rumahnya, maka saya tidak ingin kembali ke rumah, kemudian saya mengatakan kepada si pemilik toko, ya Syekh, Syekh itu adalah panggilan kita kepada orang tua di sana. Saya ambil ini sekarang, nanti sore saya akan bayar. Kata dia, khul ma badalak. Yang orang orang Arab kalau sudah senang kepada seseorang, ambil sesukamu. Anggap ini tokomu. Wah, saya bilang. Tapi kata beliau, lakinni usika biwahida. Tapi aku wasiatkan kepada engkau satu saja. Jujur saya sering uh, sharing kepada beliau beberapa perkara karena beliau orang yang juga uh, pengajar, akhirnya kita beberapa hal sering uh, saling memberi. Kata beliau, saya wasiatkan kepadamu satu. La tadi Jangan pernah engkau berhutang. Meskipun dirimu sulit. Kemudian beliau menyebutkan dari perkataan Omar bin Abdul Aziz. Lianna dayna dhullun bin nahar wahamun lail. Karena hutang itu menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari. Tadi belum saya sebutkan kan apa maksudnya menyengsarakan di malam hari. Nanti saya akan jelaskan. Perkataan itu mengiang-ngiang. Saya ngambil kebutuhan. Tapi mengiang-ngiang sampai rumah langsung ambil duit bayar langsung. Apa maksudnya? Saya cari di beberapa di maktabah Syamil di antaranya di beberapa buku lama. Ternyata itu perkataan ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Ad-dainu bin nahar wa hamun bil menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali ke permasalahan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari banyak dosa dan terlilit hutang. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ber, meminta perlindungan begitu banyak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza gharima" Sesungguhnya seseorang jika dia banyak hutang, haddatsa fakadzaba dia akan berdusta, dia berbicara, dia dusta. Itu kehinaan. Itu kehinaan. Catat baik-baik. Salah satu kehinaan orang bermaksiat adalah dia akan diberikan maksiat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Ya. Ini saya ambilkan faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan." Di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakit pada hati-hati mereka. Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah mengambil pelajaran dari ayat ini. Fa'uqubatul ma'asi al-ma'asiyatu ba'daha. Siksa maksiat-maksiat yang dikerjakan adalah tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari maksiat. Bahkan diberikan maksiat-maksiat lagi yang lainnya. Hati-hati. Orang munafik ketika dia lisannya beriman tapi hatinya kafir ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemunafikannya dan dosanya. Hati-hati makanya jangan pernah kita berbuat maksiat sekali karena itu akan menjadikan kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bisa keluar dari maksiat-maksiat yang lainnya. Nah ini sama dengan orang yang berhutang. Sudah dia kelelap dengan hutangnya, idza haddatsa Wakada. Kalau seandainya dia berkata-kata, dia dusta. Ditambah dengan maksiat yang lain. Wa idza wakada ah fa akhlaf. Apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Pak, nanti saya bayar tanggal 1 bulan Maret, awal bulan, Pak. Padahal yang ini terhinanya ya. Padahal yang mau menagih yang punya piutang itu nggak nagih-nagih biasa aja. Tapi setiap kali ada telepon, bilang ke anak istrinya, bilang bapak gak ada. Ini terhinanya. Ya. Sudah berdusta, dia ingkar janji, kemudian ngajarin anak dan istrinya untuk dusta. Maksiat di atas maksiat terus seperti itu. Hati-hati. Ya. Jangan pernah kita mencoba-coba maksiat. Saya pernah mengatakan untuk kajian di Jakarta. Kenapa orang tidak boleh mengatakan ah nyoba ah ninggalin sholat sebentar sekali aja ah nyoba ah ini kan yang di rumah sudah sudah bosen nyoba yang lain ah nyoba zina sekali aja nanti kan bisa bertobat kenapa nggak boleh seperti itu kenapa kita nggak boleh mencoba-coba maksiat jawabannya pertama karena kita tidak mengetahui umur kita sampai kapan Jangan-jangan ketika maksiat pas meninggal. Ketika mencuri pas lagi nyuri, lagi nodong, dicabut nyawanya. Mampu nggak Allah cabut ketika orang lagi nodong? Mampu nggak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan yang ditodong yang mati, yang menodong yang mati. Mampu nggak? Mampu. Ketika lagi berzina, ya, mati. Mampu nggak Allah mewafatkan orang tersebut? Ini sebab yang pertama. Kenapa kita tidak boleh coba-coba maksiat? Yang kedua, sebab yang kedua adalah kenapa orang tidak boleh maksiat karena walaupun kita umurnya panjang, mungkin kita tidak diberikan petunjuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling parah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, fa'uqubatul ma'asi al-ma'siyatu ba'dah. Siksanya maksiat, maksiat setelahnya. Jangan-jangan tambah umur panjang, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Seperti orang, saya pernah ketemu dengan orang bahwasanya 40 tahun sudah nggak sholat di Arab Saudi ini ceritanya. Pak Ayu dong sholat. Ntar aja kalau udah pulang ke Jakarta sholat. Di sini tempatnya mencari me, apa, mencari dolar dan real untuk sholat ntar aja. Long para nabi dan para rasul saja baru umur 40 tahun dijadikan nabi dan rasul. Wajar kalau sekarang saya belum sholat. Orang seperti ini, ya, dia mana tahu dia bahwa umurnya akan panjang. Kalau pun umurnya panjang, apakah diberikan kesempatan untuk bertobat atau tidak? Yang ketiga sebabnya tidak boleh mencoba-coba maksiat, yaitu kalau seandainya umurnya panjang, diberikan petunjuk untuk bertobat, belum tahu dia tobatnya diterima atau tidak. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Karun. Fir'aun itu beriman, Pak. Fir'aun itu beriman. Aman tu annahu la ilaha illa Alladhi amanat bihi Bani Israel. Aku beriman kata Fir'aun dengan apa yang disembah oleh Bani Israel. Tetapi keimanannya nggak diterima karena terlambat, Pak. Makanya tidak boleh coba-coba maksiat. Mungkin kita tidak diterima keimanan kita. Mungkin tidak diterima taubat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah imannya Firaun, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang kalian ente mau beriman Firaun, dulu maksiat dan termasuk orang yang merusak di bumi, enggak diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan hutang karena beliau minta perlindungan yaitu dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bin Amr bin As radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadu masih yang tadi apabila ada fi'il kana kemudian setelah itu diakhiri dengan atau di setelahnya ada fi'il mudhari kata kerja present menunjukkan kepada dua apa banyak dan pengulangan karena yad'u bihaula'il kalimat. Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit dengan hutang, dikalahkan musuh dan juga keburukan para musuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya kepada kita, sesudah kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mengagungkan perkara hutang, ada orang bertanya kepada kita, bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang. Lihat ayatnya. Orang ini bertanya dengan ayat ini. Jika kalian berhutang kepada batas tempo yang telah ditentukan, maka tulislah dan hendaklah yang menulis di antara kalian adalah seorang penulis yang adil. Kata dia, bukankah ayat ini menunjukkan bolehnya hutang? Lalu kenapa Rasul SAW minta perlindungan? Ya, paham maksud saya pak? Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memperbolehkan berhutang di dalam agama Islam. Seorang beriman boleh berhutang kepada kaum beriman lainnya. Tetapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari banyaknya hutang? Maka jawabannya ada beberapa. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari keperluan untuk berhutang. Apa maksudnya? Beliau meminta perlindungan, ya Allah jauhkanlah aku agar tidak berhutang. Itu maksudnya. Jauhkanlah aku dari sebuah keadaan yang menyebabkan aku dengan keadaan tersebut berhutang. Itu maksud beliau minta perlindungan kepada Allah dari banyaknya hutang. Ini yang pertama. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di antaranya yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah, beliau mengatakan hadza ayatud dain wa huwa atwalu ayatil Qur'an wa qad istamalat ala ahkamin 'azimah jalilah al-manfa'at al-manfa'atil wal miqdar ahaduma annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayana min salam wa ghairihi li'anna Allah akhbar 'anil mudayana allati 'alayha al-mu'minun ikhbaran muqarrar laha dzakiran ahkama wa dzalika yadullu 'alal jawaz. Ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Ayat tentang hutang yang mencakup hukum-hukum yang sangat luar biasa bermanfaat. Ayat ini menunjukkan tentang bolehnya berhutang. Ya, ayat yang saya sebutkan tadi Surat ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu kenapa Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang? Sebabnya adalah agar beliau tidak masuk ke dalam sebuah keadaan yang dengan keadaan tersebut beliau ber beliau berapa? Berhutang. Ini sebab yang pertama, ya. Bahwasanya beliau minta perlindungan dari banyaknya hutang gara-gara agar beliau tidak punya keadaan tidak masuk ke dalam keadaan yang dengan keadaan tersebut beliau berhutang. Yang kedua, kenapa beliau minta perlindungan dari hutang padahal hutang itu boleh? Yaitu meminta perlindungan dari keburukan-keburukan yang dihasilkan oleh hutang. Kenapa beliau minta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang? Karena hutang itu buruk. Beliau tidak ingin mendapatkan hal yang buruk dari hutangnya. Makanya beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang buruk tadi contohnya seperti apa? Orang yang berhutang gara-gara hutangnya dia menjadi orang apa? Orang muna, munafik, berdusta, ingkar janji, dosa besar itu, Pak. Dusta dan ingkar janji itu adalah dosa dosa besar. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW meminta perlindungan dari hutang kepada Allah Padahal hutang diperbolehkan dalam Al-Quran. Jawaban yang ketiga adalah perlindungan dari ketidakmampuan untuk melunasi hutang. Nah, ini saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang sering berhutang. Terutama dalam rangka arisan. Arisan itu hutang, Pak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah taala ketika saya duduk di hadapan beliau Beliau sering ditanya tentang hutang dan tentang hukum arisan. Kata beliau, "Hada day ini hutang. La tuksiru minad dai, jangan kalian perbanyak hutang." Itu hutang tuh. Ya, arisan itu hutang. Dan apalagi kita tidak mengetahui sampai kapan umur kita. Ada yang uh, berkelit, kalau begitu Ustaz, kita pengen dapatnya di akhir aja kalau begitu. Apa maksud beliau ini? Kalau dapat di awal berarti kan kita berhutang kepada orang. Loh, saya ingin berarti dapatnya di akhir aja. Paham maksudnya kalau arisan? Arisan kalau dapat di awal berarti saya ngapain? Hutang sama orang. Tapi kalau dapat di akhir saya ngutangin orang. Maka jawabannya ya, kalau semua kayak bapak nggak ada yang awal nggak ada yang akhir. <laughs> ya, ini dan kadang-kadang ada lagi orang yang memberatkan diri sendiri. Ini disinggung oleh Syekh Saleh Fauzan Ta'ala. Seperti misalkan arisan kurban. Arisan hajian. Arisan umroh. Ya, ini hutang, Pak. Dan kurban, haji, umroh itu adalah wajibnya bagi orang-orang yang mampu Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai uh, manusia mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Untuk berkurban, Rasulullah wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki, yang luas aja. Yang tidak luas tidak akan ditanya karena tidak ada kewajiban. Apa maksud tidak ada kewajiban? Si fulan umurnya 60 tahun hidup di dunia karena miskin gak pernah naik haji, tidak pernah berumroh, tidak pernah berkorban, meninggal tidak akan ditanya kenapa kamu gak haji. Itu namanya tidak kewajiban, tidak akan ditanya. Jangan memberatkan diri sendiri untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, tadi sebab yang ketiga meminta perlindungan dari ketidakmampuan untuk melunasi hutang. Kita tidak tahu kapan kita bisa melunasi hutang. Tercela sekali kalau seandainya ada orang berhutang, dia tidak tidak tahu nanti ini rezekinya dari mana. Ini tercela. Meskipun hutang itu boleh, tapi kita harus mikir. Ya, kita harus mikir dan kita pertama kali kita punya niat dan harus berpikir ini nanti saya mau bayar hutang dari mana. Jangan sampai asal hutang modal nekat dia berhutang pokoknya saya hutang dulu deh. Nanti masalah bayar Allah yang ngatur. Enak aja. <laughs> ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perkara selanjutnya yang kita ingin bicarakan perkataan-perkataan para ulama tentang beratnya hutang. Seperti yang saya, saya sebutkan tadi, perkataan Omar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Beliau memberikan wasiat kepada kita meskipun dalam keadaan sulit jangan pernah kita berhutang. Apalagi bukan dalam keadaan yang benar-benar kebutuhan dan keperluan kita. Cuma keinginan. Bedakan antara keperluan, kebutuhan dengan keinginan. Saya punya iPad karena saya butuh. Saya perlu untuk mengisi kajian. Ada orang yang punya ingin seingin itu, tetapi dia tidak butuh. Beda kan? Antara butuh dengan ingin. Dan subhanallah ada pemandangan yang begitu menarik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Memang hadis Rasul SAW itu benar-benar wahyu. Dan itu bermanfaat salah satu Syekh Abdul Muhsin Abad menyebutkan bahwasanya salah satu sifat dominan dan karakteristik dari syariat Islam itu adalah dia abadi. Dalam artian abadi, dia sangat relevan dengan segala zaman dan segala waktu. Saya baik di zaman di, di tanah Arab ataupun di tanah Asia, Indonesia atau di mana saja. Oh, yang 15 abad yang lalu ataupun sekarang di abad ke-15 Hijriah. Sangat cocok. Contohnya dalam perkara Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyakum wal gulu. fa inna ma man kana qablakum al Dan ini prinsip hidup seorang muslim Jauhi kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam apapun. Dalam akidah berlebih-lebihan jauhi. Dalam ibadah berlebih-lebihan jauhi. Dalam muamalah berlebih-lebihan jauhi. Ya. Contoh misalkan sangat cinta terhadap istrinya. jauhi. Jauhi jika cinta tersebut saking cintanya satu meninggalkan kewajiban kepada Allah atau mendahulukan hal yang dosa dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Jauhi cinta yang seperti itu. Ya. Karena cinta yang seperti itu yang diharamkan dan itu adalah salah satu atau itu adalah uh, konsep taatnya seorang manusia kepada manusia. Seorang perempuan istri diwajibkan taat kepada suami dengan konsep dua itu. La ta'ata fi ma'siyatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Dia wajib taat kepada suaminya, tapi dalam ketaatan, dalam maksiat tidak boleh taat. Yang kedua konsepnya, istri wajib taat kepada suaminya, tetapi jangan sampai menggagalkan yang wajib. Paham ya Pak? Contoh kalau seandainya seorang suami di tengah siang hari bulan Ramadan ngajak hubungan pergaulan, maka dahulukan perintah Allah karena itu lebih wajib dibandingkan melayani suami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tuju tadi adalah bahwasanya orang yang berhutang dia akan uh, saya tadi bercerita tentang al sifat terlalu berlebih-lebihan dalam apapun dilarang. Contohnya tidak bisa memilih antara keperluan, kebutuhan dengan keinginan. Dan ditambah lagi mungkin dengan ketamakan, kerakusan. Dan subhanallah, saya lihat ini bapak-bapak yang uh, sudah memutih rambut dan jenggotnya dan janggutnya. Jangan dikira orang-orang yang semakin tua semakin menurun tingkat keinginannya terhadap harta. Tapi bahkan semakin tinggi tingkat keinginannya terhadap harta dan panjang umur. Dalam hadis riwayat Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yashibbu minhu Artinya, seorang anak manusia bolehlah dia menjadi tua. Tetapi tambah kuat, tambah muda dari dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal umur wal hirsu 'alal mal. Kerakusan terhadap umur, ingin umur panjang, takut mati dan kerakusan terhadap harta. Nah, kembali kita ke permasalahan jadi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam memilih keinginan, keperluan, kebutuhan, eh, Eh, keperluan kebutuhan dengan keinginan bedakan itu contoh misalkan saya pernah memperhatikan dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sarapan sarapan ada orang yang sarapan cuma secangkir kopi panas dengan dua lembar gorengan dua buah ya dua buah gorengan kenyang bagi dia kenyang Tadi saya di dalam situ disediakan kue banyak banget. Dalam hati saya, oh, saya raksasa makan kue sebanyak ini. Keluarin tuh, kasih ke jamaah. Ya. Oh, saya raksasa makan satu nampan besar isinya 30. Disuruh makan dalam 5 menit. saya sindirnya panitia ya. Di Bandung 2000 masih dapat begitu. Apa? Hmm. 2000 dapat. Ada orang yang sarapannya sarapan doang. 200 ribu. Eh mungkin Bapak aneh, tapi ada yang seperti itu. Nah, bedakan antara kebutuhan, keperluan dengan keinginan. Dan jangan memaksakan, jangan terlalu berlebihan. Itu prinsip hidup seorang muslim. Ikan saya pernah ke pasar di Arab Saudi ikan itu ada ikan namanya ikan hamur. Tahu bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia nya ikan apa itu? Yang penting sangat banyak e, protein di dalamnya. Satu kilonya bisa mencapai 100 real. Kali 2.500 berarti 250 ribu real. Eh, 250 ribu rupiah. Ada yang ikan 2 kilo, yang tadi satu kilo 100 real. 2 kilo 5 real. Lah ini Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang memang high class, yang ini orang-orang yang memang di, diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah untuk orang yang menengah ke bawah, bahkan mungkin nyungsep. Ya sadar, hakikat diri Anda sadar, jangan terlalu parlente. Subhanallah saya kadang-kadang mikir parlente, tapi kan banyak hutang, ngapain? Handphone lima hutangnya di mana-mana, ngapain? Subhanallah. Atau handphone iPhone gitu ya, atau smartphone lainnya. Tapi minta miss call terus. Nggak ada pulsanya subhanallah. Gimana ini ya subhanallah. Nah ini. Jadi saya tadi ditanya oleh panitia. Nama antum siapa? Ilham ya. Hah? Irham. Irham. Ustaz ada nggak kiat Nanti di dalam materi apa e, materinya? Ada nggak kiat agar tidak berhutang? Salah satu kiatnya saya sampaikan. Saya bilang tidak ada secara khusus dalam materi saya, tetapi saya akan sampaikan diseling-seling. Salah satu kiat agar tidak berhutang, pahami mana yang saya butuh dan mana yang saya ingin. Karena tidak semua keinginan merupakan kebutuhan kita, betul tidak? Ya, Apalagi kalau seandainya sudah lihat yang di atas dalam perihal harta dan kekayaan. Misalkan ini minuman. Enak ini minuman. Enak banget. Tapi sering saya makan dengan beberapa orang. Bahkan saya sendiri mungkin seperti itu. Makan lagi asik-asiknya, saya lagi lahap-lahapnya makan, dia cerita. Ustaz, ini kalau di sana lebih enak deh. Saya beri contoh ini makan bakso ya makan bakso, rawon, soto, soto Bandung atau apalah. Enak, saya lagi lahap-lahapnya gitu, ya. Dia cerita, Ustaz, soto Bandung yang sebelah sana lebih enak kayaknya. Yang ada di hadapan sekarang, saya sekarang yang saya lagi enak ini sudah turun derajatnya. Ih, subhanallah. Apa sebabnya? Karena tidak bersyukur itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang masyur, yang sering kita dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah beriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa faqakum. Zalika azdaru alla tazdari ni'matallah." Mungkin sebagian kaum muslim hanya menghafal penggalan hadis pertamanya saja. Lihat orang yang di bawah kalian dalam perihal harta, jangan lihat orang yang di atas. Lanjutannya ada itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Untuk apa? Kenapa lebih baik? Karena agar nikmat yang ada pada kalian, tadi soto Bandung yang ada di hadapan kita tidak hilang rasanya. Ya, sama kalau kita lagi makan sama istri, uh, ini kalau pakai kerupuk lebih enak. Kurang kerupuk doang subhanallah. Itulah yang akhirnya menjadikan manusia suka berhutang. Kenapa? Nah ini kiat yang kedua agar tidak mudah berhutang. Kiatnya dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, irba bima qasamallah takun agnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah berikan, kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Puas. Sesudah berusaha semaksimal mungkin, dapat apa yang kita inginkan, mungkin ada yang lebih baik pendapatannya dari perakiraan atau kurang dari perakiraan, maka puas. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa tidak lupa kita, itulah ternyata pemberian Allah Subhanahu wa taala puas sih Yang tidak puas inilah orang yang sering mencari-cari yang akhirnya karena tidak ada dalam dalam kamus keuangannya akhirnya minjem sana, minjem sini. Tidak puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib saya tadi ingin menyebutkan yang belum kita sebutkan hamun billay, sengsara di malam hari. Gimana tidak sengsara? Ya. Sengsara di malam hari itu bagaimana orang yang berhutang tidak sengsara? Kenapa? Karena dia tidak tenang tidurnya. Besok saya mau bayar apa? Besok saya ditagih. Setiap malam dia memikir seperti itu. Kalau seandainya besok ada orang yang sebenarnya orang ini ingin ngasih sesuatu hadiah kepada orang tersebut, ngetok pintunya. Tapi karena sudah jatuh tempo hutang, nggak dibukain, rezekinya kan nggak dapat berarti. Padahal orang mau ngasih hadiah. Subhanallah. Nah itulah ya. Sengsaranya orang yang berhutang. Kesulitan apapun usahakan jauh dari hutang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang selanjutnya ancaman-ancaman keras bagi orang yang berhutang di akhirat ancaman keras di akhirat bagi orang yang berhutang. Yang pertama, seorang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Subhanallah. Kalau sudah ditahan dari masuk surga ini repot urusan. Gak boleh main-main. Saya ingin nanya Pak, kalau dipilih kepada Bapak ada dua perta ada pertanyaan, sebuah pilihan, two choice. Mana yang Bapak pilih? Masuk surga atau masuk neraka? surga. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ingin masuk surga? Bingung toh? Kenapa ingin masuk surga? Hah? Karena enak. Enak toh? Enak saja, begitu saja. Karena enak saya mau masuk surga. Ah, kenapa ingin masuk surga? Karena ingin bertemu dengan wajah Allah. Jawabannya sangat betul, tetapi saya ingin penjelasan. Kenapa kalau bertemu dengan wajah Allah? Ada apa? Perhatikan, karena di dalam surga semuanya nikmat. Bagaimana nikmat surga, Pak? Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati surga. Subhanallah. Ini yang menyebabkan orang yang kata Allah Subhanahu wa taala falyatanafasil mutanafisun. Ayo berlomba-lomba. Ayo berlomba-lomba untuk beramal, terutama amalan-amalan rahasia. Coba Pak bikin prestasi Bapak kita semua yang hadir di masjid ini bikin prestasi punya amalan yang merupakan prestasi kita amalan rahasia Enggak ada usah orang yang tahu bahkan mungkin anak istri enggak usah yang tahu apa saja itu baik jangan pernah remehkan amalan yang kecil karena itu mungkin akan menjadi pintu terbesar seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Bukankah Allah berfirman, eh, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar walau bi ditambah. Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma, sedikit sekali. Meskipun hanya membantu ibu-ibu yang sudah tua renta mengangkat setiap hari itu dia lakukan mengangkat plastik ba, eh, apa, dagangannya ataupun belanjaannya ke motor ibu-ibu tersebut setiap hari si, si fulan ini melakukannya berharap itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya mengucapkan salam, meskipun hanya tersenyum Coba Pak, tersenyum Pak. ah, Kang ganteng banget Kang. Amalan itu jangan pernah remehkan. Ya, karena itu mungkin adalah amalan masuk surga, pintu surga terbesar dari situ mungkin. Nah, berbicara masalah surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik bahkan di dalam hati kenikmatan di surga ini yang menyebabkan kita ingin masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selama ini kita sembah. Zat yang selama ini kita tunduk taat kepadanya. Zat yang kalau dia mengatakan A, kita ikut A. Jangan kita ikut jangan. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala selama ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa si fulan yang berasal dari kabilah fulan? Siapa orang yang berasal dari kabilah fulan? Dua kali begitu Rasul SAW bertanya tidak ada yang angkat diri. Di kali yang ketiga siapa seseorang yang berasal dari kabilah si fulan? Lalu ada orang yang ketiga, orang berdiri. Saya wahai Rasulullah, saya berasal dari kabilah fulan. Kemudian Rasul SAW menjawab, kenapa pertanyaan pertama dan kedua kamu tidak bangun? Tahukah engkau bahwasanya mayat dari kabilahmu ini maisurun bidainihi. Mayat jenazah dari kabilahmu ini dia maisur atau maksur mohon maaf, maksurun bidaini Ma'sur kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah taala mahbusun bidaini. Dia tertahan dengan hutangnya. Artinya adalah orang tersebut tertahan dari masuk surga karena akibat hutangnya. Ini ancaman pertama. Itu dalilnya. Dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan Imam Tirmidzi an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sauban maula Kata-kata maula itu biasanya adalah dipakai oleh orang Arab dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya si fulan dimerdekakan oleh si fulan. Makanya fulan yang dimerdekakan ini disebut maulanya si fulan. Paham? Berarti kalau Sauban maula Rasulillah, berarti Sauban adalah orang yang dimerdekakan oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sauban maula Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man faraqar ruha wal jasada wa huwa bari'un min thalathin al-kibru wal ghulul wad dain fa huwa fil jannah." Barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya dan dia terlepas dari tiga hal, kesombongan, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan dan hutang maka dia masuk ke dalam surga. Pemahaman balik dari hadis ini berarti apabila dia mati berpisah ruhnya dari jasadnya dan dia masih punya hutang, maka ditahan dari masuk surga. Hadis yang lain, riwayat Imam Firmidi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Artinya, jiwanya orang beriman tertahan disebabkan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Nah, di sini Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menjelaskan apa maksud tertahan. Ruhnya orang beriman tertahan dengan hutangnya, dengan sebab hutangnya. Sampai dilunasi hutangnya. Kata Imam Asyuti rahimahullah, ai mahbusatun an maqamihal karim, yaitu tertahan dari mendapatkan ke ke apa tempat yang mulia. Tertahan dari mendapatkan tempat yang yang mulia. Ini maksud pertama dari tertahan. Yang kedua, Al-Iraqi seorang ulama hadis juga mengatakan, ai amruha mauquf la hukma lahu binajatin wala halak hatta yundara hal yuqda ma 'alaiha min ad-dain am la artinya nasibnya tertahan nasibnya tertahan apakah diterima eh, apakah dia selamat masuk surga atau celaka sengsara masuk ke dalam neraka ini tidak ada nasib orang yang punya hutang, meninggal dalam keadaan punya hutang dan belum dilunasi tidak ada nasibnya. Tidak ada nasib dia selamat masuk surga atau sengsara masuk ke dalam neraka. Tertahan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain juga yang sangat luar biasa tentang ancaman keras orang yang orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan kalian takuti diri kalian setelah diri kalian merasa aman. Merasa aman masuknya masuknya eh, maksudnya adalah masuk ke dalam surga dan menakuti diri maksudnya adalah dengan berhutang. Karena para sahabat bertanya, "Wa madza ya Rasulullah?" Apa maksudnya itu? Jangan menakuti diri kita setelah diri kita aman. Kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, adain. Maksudnya menakuti diri kita setelah diri kita aman adalah dengan hutang. Ini bahaya yang pertama. Orang yang berhutang tertahan masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Yang kedua, orang yang berhutang tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Coba perhatikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung saja Wa man mata wa alaihi dainun falaysa bid dinar wala bid dirham walakinnaha bil hasanati wassayiat. Perhatikan ini baik-baik. Barang siapa yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang, maka di akhirat tidak bisa bayar. Tidak ada emas, tidak ada uang, tidak bisa bayar. Tapi di akhirat bayarnya dengan pahala dan dosa. Yang punya hutang mendapatkan dosa, mendapatkan siksa, dan yang punya yang menghutangi mendapatkan pahala, kiriman pahala dari orang yang berhutang. Misalkan tadi saya berhutang kepada bapak, berarti di akhirat ya yang ada adalah tidak bisa maaf-maafan. Maafin saya ya, halalin saya nggak bisa. Yang ada adalah saya juga tidak bisa bayar dengan uang nggak bisa bayar. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah saya akan ngasih pahala ke bapak dan saya akan mendapatkan dosa dari bapak. Artinya dosa bapak saya yang tanggung, pahala saya akan kirim ke bapak. Itu cara bayarnya. Ada orang bertanya, Ustadz, kalau saya pernah berhutang dulu dengan seseorang, sekarang orangnya susah dicari. Maka saya jawab, cari Ustaz, sudah cara cari kemana-mana. Tidak uh, pindah rumah. Cari rumah pindahannya. Kemudian Ustaz, orangnya sudah meninggal. Cari anak istrinya. Anak istrinya juga sudah meninggal. Entah kemana, susah. Maka baru saya jawab, boleh nggak? Kata orang berhutang ini, boleh nggak Ustaz? Saya Gini aja deh daripada saya susah nyari dan saya sudah mencari juga saya bayar dengan saya bersedekah. Gitu kan fatwanya? Sering dengar kan? Bersedekah. Kemudian ada lagi fatwa ditambah di samping bersedekah atas nama dia pahalanya ke dia, kemudian minta ampun kepada Allah untuk dia. Jadi kita yang berhutang minta ampun kepada Allah untuk orang tersebut agar diampuni. Maka saya katakan itu baru inisiatif. Apa maksudnya? Itu baru usaha. Nanti di akhirat masih ketemu dengan orang tersebut. Itu bukan bayar hutang, itu inisiatif Anda. Kata orang yang bayar hutang nanti di akhirat, oh nggak mau saya, ngapain bersedekah atas saya? Saya butuh pahala. Ya, itu baru usaha. Paham ya Pak? Bersedekah banyak-banyak itu baru inisiatif kita. Moga-moga si fulan ngampuni menghalalkan saya di akhirat. Kalau menghalalkan, kalau tidak tetap tadi bil hasanat wasaiat. Yang punya hutang bayar dengan pahalanya ataupun mendapatkan dosa dari orang yang menghutanginya. Jadi jangan bermudah-mudah. Maka cari Pak, cari orangnya sampai dapat. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan beliau nanti di hari kiamat. Kalau bisa, minta halal sekarang di dunia. Meskipun minta halalnya secara umum. Misalkan, dulu waktu SMA suka ngambil permen, coklat dari supermarket gitu. Si Fulan yang pemilik supermarket nggak tahu. Ya, Kemudian setelah mendengar kajian ini minta halal meskipun secara umum. Nggak usah dikembalikan, tapi minta halal saja. Datang ke supermarketnya, Pak Haji, mohon maaf ya, maafin saja, sudah, maafin saya saja sudah cukup. Pak Haji bingung. Oh iya, iya saya maafkan. Ya, itu sudah cukup itu. Daripada bapak bilang tahun 1990 saya nyuri coklat ini ini ini saya bayar. Oh, mungkin bisa bermasalah nantinya. Yaudah kita ke polisi aja kalau gitu. Daripada begitu mendingan tadi minta maaf secara meskipun secara umum. Pak Haji mohon maaf ya. Maafin aja sudah berarti selesai deh kita. Paham ya Pak? Wah berarti ada solusi saat Alhamdulillah. Berat hutang itu, makanya saya jadi terhina karena hutang. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kulla dzambin illa dain." Artinya, setiap dosa akan diampunkan untuk orang yang mati syahid kecuali hutang. Mati syahid itu apa, Pak? Apa manfaat orang yang mati syahid? Kenapa orang nih yang mengebom-ngebom tanpa ada alasan yang jihad tidak benar itu? Kenapa orang tertarik untuk mati syahid? Kenapa coba? Apa sebabnya? Hah? Apa pahala orang yang mati syahid? Hah? Surga. Yang lain-lain apa? Tanpa hisab. Yang lain? Memberikan syafaat kepada keluarganya. Makanya dia akan nulis, tenang saja saya akan berikan syafaat kepada Anda. Tapi bom bunuh diri. Apa hukum bom bunuh diri? Bunuh diri. Namanya juga bom bunuh diri, bunuh diri. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Demi Allah, bukan jihad sama sekali. Jihad itu gentle, ada hukumnya, ada fikihnya, face to face. Kamu muslim, kamu kafir, ayo main. Coba perhatikan perang Uhud, perang Badar. Kan satu lawan satu dulu. Satu lawan satu, kemudian orang kedua, orang ketiga. Baru setelah itu face to face. Itu jihadnya seorang muslim, gentle. Bukan kayak banci. Ya, orang lagi jaga ditembak dari jauh. Ah, subhanallah. Yang ditembak muslim lagi, subhanallah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari, orang yang ber, orang yang bunuh diri dia akan dibun, disiksa di akhirat dengan gebom dia gebom dirinya di akhirat terus terusan. Jauh itu pemikiran sesat para ekwa sekali. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Yughfaru lisyahid kullu min illa dain. Akan diampuni seluruh dosa kecuali untuk orang yang mati syahid kecuali hutang. Orang mati syahid tadi keutamanya luar biasa. Belum lagi dapat bidadari. Berapa bidadari yang maunya? Ya, tujuh puluh orang bidadari. Ya orang bagi orang yang mati syahid. Tetapi ketika ada hutang, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh ya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, jika aku meninggal di jalan Allah dan sabar berharap pahala, maju dan tidak mundur." Maju, lihat, ini fikih jihad, maju, tidak mundur. Ya. Tidak boleh mundur dari kancah pertempuran, maju. Maka bagaimana keadaanku kata Rasulullah SAW? Naam, iya kamu akan masuk surga jika kamu meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah, sabar, berharap pahala, dalam keadaan maju tidak lagi mundur kecuali hutang. Illa Saya bacakan hadisnya. Naam, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir illa Fa inna Jibril alaihi salam qala li dalik. Benar. Kamu akan masuk ke dalam surga jika kamu meninggal di jalan Allah, lagi berjihad jalan Allah dalam keadaan sabar, berharap pahala, sedang maju bukan lagi mundur kecuali jika kamu punya hutang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perkataan Imam Nawawi yang sangat menarik, perhatikan baik-baik beliau mengatakan di dalam kitab eh, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Sahih Muslim beliau mengatakan amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam illa dain kecuali hutang fa fihi tanbihun di dalamnya terdapat peringatan perhatikan peringatan ini baik-baik ala jami'i al huquqil adamiyin peringatan untuk selalu menjaga hak-hak manusia kita melakukan dosa, mungkin kita bisa bertobat. Allah mengampuni tobat kita, asalkan tobat kita sebenar-benar tobat. Tapi kalau kita melakukan kezaliman kepada manusia, maka ini urusannya dengan manusia. Mungkin kita sudah bertobat, tapi nanti di akhirat masih akan bertemu dengan orang tersebut. Akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya tidak heran ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang terbunuh akan membawa kepalanya dan akan menyeret orang yang membunuh dia Wahai Allah, ini kepala saya yang membunuh saya si fulan tuh. Akan dimintai pertanggungjawaban dan di akhirat ingat nih Pak, baik-baik. Hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahad. Hak-hak antar manusia itu di akhirat dibangun di atas saling meminta. Kenapa? Karena di akhirat tidak mungkin orang tidak butuh pahala. Makanya ketika yang ada di akhirat adalah mana pahalamu kalau seandainya saya di pihak yang benar dan ini dosamu, ini siksamu kalau seandainya kamu di pihak yang salah. Itu tidak mungkin kita, oh, udahlah saya maafkan saja. Ya, nggak usah nggak usah kasih saya pahala. Enggak. Di akhirat itu nanti mana pahala saya? Ini hak saya mana? Karena kita butuh masuk surga. Kita tidak mau masuk neraka. Paham, mbak? Kaidah tadi, hukukul adamiyin mabniyatun alal musyah. Hak-hak antar manusia itu di akhirat dibangun di atas saling meminta. Meskipun antara bapak dan dan eh, antara suami dan istri, bapak dan anak, karib kerabat, ah, meminta karena semuanya nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Semuanya ingin masuk surga, semuanya tidak ingin masuk neraka. Dan itu bisa didapatkan kalau pahalanya banyak dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Pak. Mungkin kita bisa bertobat kepada Allah, tapi untuk hak manusia maka perhatikan baik-baik. Makanya Imam Nawawi mengatakan tanbihun ala jami' huququl adamin wa annal jihada wasyahadata wa ghairahima wa ghairahuma min a'malil birri la yukaffiru huquqal adamin dan ketahuilah bahwasanya jihad mati dalam syahid dan amalan-amalan baik lainnya tidak menghapuskan hak-hak manusia. Artinya apa? kita beramal baik. Seperti yang saya katakan tadi, itu kan baru inisiatif. Orang yang bersedekah itu inisiatif dia. Itu tidak menghapuskan hutangnya. Ingat baik-baik, tidak menghapuskan hutangnya. Kita istighfar seribu kali untuk si fulan kepada Allah Subhanahu wa taala itu inisiatif kita, tidak menghapuskan hutang kita kepada dia.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 Dan kezaliman di akhirat tidak bisa dibayar dengan uang dan ini yang saya katakan dari tadi. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdhi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang dia mempunyai sampai jam berapa ini? Ya, Barang siapa yang dia mempunyai kezaliman untuk dirinya atau eh, kejoliman untuk saudaranya maksud saya atau perbuatan zalim lainnya maka hendaklah minta halal sekarang sekarang Pak minta halalnya terutama untuk orang tua orang tua kita yang sudah tua yang mungkin kapan saja Allah akan mencabut nyawanya jangankan orang tua yang sudah tua yang mungkin kapan saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala apalagi orang-orang tua tanya mereka Pak punya hutang di mana Bu punya hutang di mana tanya Jangan mereka nanti tertahan masuk surga. Jangan mereka nanti di akhirat malah jadi orang yang bangkrut, bagi-bagi pahala. Ya, jangan sampai kita tidak ingin orang tua kita terkhusus seperti itu. Dan nanti di akhirat ada orang-orang yang bangkrut. Bangkrut gara-gara dia mencela, menghina, memukul, mengambil hak orang lain, ya, apalagi kadang-kadang meng, menggunjing, memakan daging saudaranya. Ini subhanallah, kadang-kadang memakan daging saudaranya itu tidak mikir-mikir. Makan daging saudaranya internasional. Apa maksud saya? Misalkan dasar orang Arab. Uh, itu berarti seluruh orang Arab kita gunjing. <laughs> Subhanallah. Ini saya sering dapati para tenaga kerja tenaga kerja kalau selagi ngerumbi ngerumbi gitu, yang dibicarakan majikannya. Hmm. Tapi dia gunjing seluruh orang Arab. Dasar orang Arab pelit-pelit. Oh, berarti dimulai zaman Nabi Muhammad SAW itu orang Arab dia akan bagi-bagi pahala. Sampai nanti akhir zaman. Karena dia sudah menggunjing. Maka jangan gunjing internasional. Ya. Dasar orang bicarakan orang mana lah gitu. Dasar orang Jawa. Uh, seluruh orang Jawa itu akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Bagi-bagi pahala. Kalau punya pahala, kalau nggak punya pahala, seluruh orang Jawa akan dosanya kepada kita. subhanallah. Ya, jaga lisannya. Tapi para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sebenarnya yang ya, masih hutang Berarti saya punya hutang kepada bapak ini Anak masih ada adab-adab yang harus dilakukan kalau berhutang Ya mungkin kapan saya kesini lagi saya akan bisa melanjutkan karena waktu jualah adab-adab yang adab-adab bagi orang berhutang. Apa saja adab-adabnya? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafarah eh, saya cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Uh, pertanyaan pertama, ada tiga buku katanya. Pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi rumah harus berhutang ya. sampai celana dalam mungkin berhutang juga ya kan orang yang bangga dengan hutangnya sampai yang hutang miliar miliaran semakin itu dan dia terhubung terus pertanyaannya misalnya kalau saya punya hutang ya, terus juga pernah menghutang orang lain ya ah nanti aja bayar hutang dan wah saya juga masih banyak ya hutang di orang ya orang berhutang kepada saya ya. bisa impas gitu Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak. Uh, pertanyaan eh, jawabannya adalah yaitu orang yang berhutang maka dia wajib bayar. Jangan dia mengandalkan piutang dia kepada orang lain. Ya. Wah, saya kan berhutang sekali, piutang saya mengutangi orang 10 kali jangan. Ya. Kenapa? Karena tadi Rasul SAW tidak membedakan orang yang berhutang, baik dia punya piutangan kepada orang lain, yaitu menghutangi orang lain, ataupun dia mempunyai hutang, tidak membedakan. Tetap saja agungkan permasalahan hutang di dalam diri kita. Kalau kita punya uang, langsung bayar. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Matlul ghani Menunda-nunda pembayaran terhadap orang dari orang yang kaya adalah sebuah kezaliman dan Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Bukhari, "Al-zulmu dhulumatun yaumal qiyam." Kezaliman akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Padahal di hari kiamat kita butuh sangat cahaya. Maka jangan pernah kita meremehkan hutang. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling tua di sini? Enggak, Pak. Berapa, Pak? Umurnya berapa? 74. Ada yang lebih dari 74? Silakan, Pak. Iya. Sebelumnya saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan Bapak diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Silakan. Waalaikumsalam. Kami itu wajib wajib datang diundang oleh yang berkepentingan pernikahan anak. Tapi kami tidak punya uang, Pak. pun tidak punya uang. nggak kami pinjam ke tetangga cuma tiga hari. Gitu. Nah ini apakah boleh karena diundang oleh hukumnya kita tidak perlu Ya. Iya. Yang kedua, ya. Yang kedua. dua berarti. <laughs> Iya. Yang kedua ini karena tadi kan ada keinginan dan ada kebutuhan. Kami sangat butuh. Misalnya anak kami perlu apakah makan, minum dan pakai di sekolah. Karena dia sekolah sekarang makin tinggi. Nah, karena kami orang tidak berkemampuan, anak mereka menangis ingin minta uang untuk bayar sekolah. Nah ini kan kebutuhan ah bisa bisa pinjam beberapa tangga tapi dibayar pak gitu terima kasih iya. belum ya yeah. sekian saja terima kasih atas nasihatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh perhatikan pak Uh, sebelum saya jawab pertanyaan, dua pertanyaan Bapak dan pertanyaan hampir sama, saya jawab Bapak ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dalam ketaatan akan menjadi hujah pemberat bagi orang-orang yang sehat badan masih tua, umur masih muda, ya sehat badan umur masih muda, transportasi muda, jalan muda, ya. Bapak-bapak yang ataupun orang-orang yang semisal dengan orang sini akan menjadi hujah pemberat bagi orang-orang yang masih muda, sehat, waktu luang lapang tapi tidak nuntut ilmu. Dan itu kaedah dalam hidup beragama. Semakin sarana Allah berikan tetapi tidak digunakan, semakin berat nanti hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya, Pak? Mata masih sehat, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran atau melihat hal-hal yang bermanfaat, ya akan menjadi lebih berat itu nanti hitungannya di sisi Allah jika kita mendapati orang yang buta matanya hafal Quran. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi saat pertama di samping saya ada orang yang mungkin lebih tua dari bapak yang berdiri tadi 80-an mungkin 90-an umurnya. Lawang dia berdiri saja dengan satu tongkatnya dia ya dia apa namanya gemetaran. Kemudian ketika komat dia bangun sambil gemetaran tadi kemudian dia bilang karena beliau bukan dari Indonesia, dari India, Pakistan atau yang semisalnya. Beliau bilang berbicara dengan bahasa India tapi saya tidak paham maksudnya tapi eh, tidak paham artinya tapi saya paham maksudnya. Apa maksudnya? Kata dia kalau seandainya imam sudah takbiratul ihram, maka colek saya. Kalau imam ruku, colek saya. Kalau imam sujud, pokoknya setiap kali perpindahan colek saya. Apa sebabnya, Pak? Orang tua sudah tidak mendengar, lemah pendengarannya, matanya rabun. Ini orang nanti di akhirat akan menjadi hujah pemberat bagi orang-orang yang sehat badan masih muda, tidak mau ke masjid, tidak mau berjamaah. Dan saya waktu itu jujur, sedih terenyuh. Saya berpikir. Dan juga terenyuh ketika bapak yang berdiri tadi. Umur 74 tahun, gimana saya? Apakah saya mampu untuk menuntut ilmu seperti beliau? Apakah kita mampu dalam umur yang begitu panjang kita bisa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Maka minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang sering beliau baca, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tidak ada yang bisa mengetahui hidayah. Allah sebagaimana Allah sangat mudah memberikan hidayah kepada seseorang. Maka seperti itu pula Allah sangat mudah untuk mencabutnya dari seseorang. Jangan terlalu bangga dengan amal yang banyak. Ibnu Aun mengatakan, La tasik bi kathratil amal. Fa innaka la tadri. Aku bilta amla. Jangan terlalu pede dengan banyaknya amal perbuatan. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi katakan mudah-mudahan bapak dan yang semisal dengannya. Saya anggap bapak-bapak saya mereka yang hadir di sini. Saya mohon maaf berdiri di sini, berbicara di sini. Mereka adalah bapak-bapak kita. Mudah-mudahan mereka dan seluruh orang tua kita diberikan husnul khatimah. Diberikan surga Allah Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawabannya, maka yang kita bicarakan tadi Pak bukan berarti orang dilarang untuk berhutang. Tetapi orang berhutang ketika dia butuh saja. Adapun yang berhutang karena ingin meremehkan harta manusia dan karena tidak butuh tetapi ingin menambah-nambah harta saja, maka ini yang tercela. Dan saya beri amalan. Ini salah satu adab berhutang yang belum saya sebutkan ya saya beri amalan bagi orang-orang yang berhutang karena kebutuhan. Silakan Anda berhutang karena kebutuhan. Tapi pertama kali yang Anda harus letakkan niat ingin bayar hutang. Ketika tadi Bapak berbicara kepada tetangga, saya mau berhutang, maka tekadkan di dalam hati saya mau bayar hutang. Apa faedahnya? Orang yang niat bayar hutang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda perhatikan, ini hadis disebutkan di dalam riwayat Imam An-Nasai dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Maimunah tazawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam istadanat bahwa Maimunah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhutang. Faqila laha ya ummal mu'minin. Maka dikatakan kepada Maimunah, wahai ummul mu'minin, tastadinu wa laysa indaki wafa wahai umul muminin, kamu itu berhutang tapi nggak bisa bayar. Gimana mau berhutang tapi nggak bisa bayar? Apa yang dikatakan oleh Maimunah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku setelah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu an yu'addiyahu a'anahu Allahu azza wa jalla." Barang siapa yang mengambil hutang dan dia berniat untuk bayar, Niscaya, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Niat dulu bayar. Kebalikannya, barang siapa yang berhutang ingin menghancurkan harta orang, Allah akan hancurkan harta dia. Man yurid man akhada amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, menghutang kepada manusia, tetapi ingin menghancurkan tidak mau bayar, maka Allah akan hancurkan harta dia. Jadi ketika Anda butuh untuk berhutang dan manusia, ada yang miskin, ada yang kaya, itu adalah hikmah Allah dalam penciptaannya. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang miskin membutuhkan yang kaya. Perlu kita berhutang, butuh kita berhutang, maka pada saat itu niatkan di dalam diri kita untuk melunasinya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Siapa yang paling jauh rumahnya datang ke sini? Bapak lagi ngangkat tangan? Ya. Dari mana Pak? Cililin. Berapa jam dari sini? Satu jam. Ada yang lebih jauh? Hah? Berapa? Hah? Berapa? Yang jauh berapa? Lebih dari Cililin. Dari mana Pak? Garut berapa jam dari sini? Hah? Dua jam. Saya kan nggak tahu Garut di mana, Cililin di mana. Ya. Mana yang lebih jauh? Mana yang lebih jauh? Garut. Ya. Silakan, monggo Pak. Silakan. Angga. Ya. Ya. Cukup. Sampai jam berapa ini? Oh, pertanyaan sekarang ya. Ya. Ya, cukup hadiah sudah cukup pertanyaan banyak sekali pertanyaannya. Tanyakan sama Ustaz Abu Haidar ini. Ya. Kalau seandainya orang bilang, para ulama bilang, Ustaz Abu Haidar datang nggak? Belum. Ya. E, tadi panitia bilang, Ustaz Abu Ustaz, Haidar nanti insya Allah akan datang di akhir-akhir kajian atau siang. Saya bilang, kalau ada Ustadz Abu Haidar, saya nggak mau ngisi. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ida wujidal ma batalat tayamum. Kalau ada air, nggak boleh kita tayamum. Itu air itu, itu sumber sumber ilmu itu. Orang berilmu, saya ini cuma gadungan datang ke sini. Ya, kalau ada air nggak boleh tayamum. Maka nanti tanya, tanyakan saja ini pertanyaan-pertanyaan sama Ustaz Abu Haidar kebanyakan. Saya yang bisa saya jawab, saya jawab ya. Bolehkah berhutang untuk menikah? Butuh nggak? <laughs> Jadi itu ya. Kalau seandainya dia ingin menjaga dan subhanallah ada hadis menarik tentang menikah. Ya, mudah-mudahan ini pemicu orang-orang yang masih takut-takut menikah gara-gara nanti istri saya tinggal di mana, saya makanin apa. Yang beri makan itu bukan Anda. Yang beri makan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Hadis berbunyi salasun haqqun 'ala Allah ya'un. Tiga orang yang Allah berhak untuk menolong mereka. Yang pertama, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang ingin jaga kesuciannya. Ya, yang menikah yang ingin jaga kemaluannya, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin menabung, kemudian kalau seandainya tidak cukup maka boleh dia untuk ya, meminjam seberapa dia perlu dengan catatan dia berniat untuk membayarnya dan berusaha tentunya untuk membayar. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya bila menunaikan haji tapi pakai uang pinjaman atau uang hutang? Seperti yang sudah saya jawab tadi. Allah tidak mewajibkan haji kepada orang yang tidak wajib. Ya, Allah tidak mewajibkan haji kepada orang yang tidak mampu. Kalau tidak mampu maka kalau seandainya dia hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun tapi nggak kaya-kaya, akhirnya tidak mampu untuk menaikkan ibadah haji, maka meninggal orang tersebut tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa kamu nggak haji? Oh nggak mampu. Itu yang namanya syarat mampu itu adalah syarat wujud syarat kewajiban. Artinya jika tidak mampu tidak diwajibkan. Yang maknanya kalau seandainya tidak diwajibkan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas dia tidak menunaikan ibadah haji. Jadi jangan memberatkan diri sendiri. Ya. Sesuatu yang tidak wajib jangan seandainya di, jangan diangkat menjadi wajib bagi dirinya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan ada hambanya yang miskin, ada hambanya yang kaya, itu sesuai dengan hikmahnya. Dan Allah lebih mengetahui diri kita daripada kita. Karena Allah pencipta kita. Ada orang Pak, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Ada orang, kenapa dia berdoa agar diluaskan rezekinya, tapi tidak diluaskan rezekinya. Dan ingat, orang berdoa itu tidak pernah tidak pernah rugi. Tidak pernah di, uh, dia berdoa minta diluaskan rezeki tapi tidak pernah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini menurut hikmah Allah tidak cocok untuk kaya di dunia. Lawang miskin saja dia sombong apalagi kaya. Ada hadis Pak, miskin sombong. Salasun la yanzurullah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah tidak diampuni dan baginya siksa yang pedih. Yang pertama, Syekhun zanin. Orang tua renta berzina. Megang gelas aja gemeteran mau berzina. Ini namanya ya, dosa tidak ada motivasi. Kalau orang muda berzina, apa hukumnya? Ada yang menyebut wajar? Gak ada, dosa besar. Bukan wajar, Ya, lebih besar lagi tua renta peot ingin bangun saya susah berzina. Dosa yang tidak ada motivasi. Yang kedua, malikun kadzab. Pemimpin dusta. Ngapain pemimpin berdusta? Lawang perintah dan larangan ada pada dia. Saya laksana, saya perintahkan, dilaksanakan. Saya larang, dilarang. Ngapain berdusta? Ini dosa tidak punya motivasi. Yang ketiga, ailun mustakbir. Miskin sombong. Enggak cocok kan? Misalkan saya orang miskin punya sepeda ontel. Eh, kalian yang punya Mercy, nih sepeda ontel saya. Eh, kan enggak cocok. Nah, miskin sombong. Ini dosa enggak motivasi. Nah, para ulama mengambil dari hadis ini, ya. Dosa yang tidak ada motivasi lebih berat siksanya. Tahu di antara dosa yang tidak ada motivasi? Coba lihat tadi, orang tua berzina, nggak ada motivasinya itu. Tingkat libidoitasnya kurang sudah, mau berzina. Kemudian orang pemimpin berdusta, lawang semuanya di tangan dia, ngapain dia berdusta? Miskin, sombong, nggak ada motivasi untuk sombong dia. Apa yang dia sombongkan dengan miskinan? Dan nggak cocok. Nah, salah satu contoh saya tadi kaidahnya dosa tidak ada motivasi, siksanya tambah berat. Di antaranya dosa yang paling terbesar dari seluruh dosa besar. Apa itu? Dosa apa? Dosa syirik. Akbarul kabair al-isyraku billah. Hadis riwayat Bukhari. Dosa terbesar dari seluruh dosa terbesar adalah dosa mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu dosa tanpa motivasi. Coba bayangkan, Allah pencipta, pengatur, berkuasa, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, kurang apa? Eh minta malah kepada selain Allah. Ini dosa tanpa motivasi namanya. Allah yang segala maha, Allah memberi, bisa memberi, bisa menyembuhkan, bisa bisa apa saja. Eh malah pergi kepada selain Allah. Ini kan dosa tanpa motivasi. Siksanya lebih berat. Ya, makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kembali ke permasalahan tadi bagaimana hukumnya bila menunaikan haji tanpa pakai uang pinjaman atau hutang Eh, tam, e, tapi pakai uang pinjam maka jangan memberatkan diri sendiri ya tetapi beribadahlah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mampu. bila mengetahui kerabat atau teman yang sudah meninggal tapi kita tahu bahwa dia punya hutang apakah kita wajib memberitahu kerabat dekatnya iya agar ya dan ini termasuk e, ta'awun ini termasuk saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan cuma jangan sampai nanti kita dituduh mengada-ngada harus ada bukti ya atau ber, membicarakannya dengan e, empat mata jangan sampai di hadapan khalayak ramai nanti bisa menjadi fitnah kegaduhan karena menuduh orang yang sudah meninggal mempunyai tanggungan utang Wallahu alam. Ini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam dosa dalam kebaikan dan ketakwaan. Allahu alam. Apakah hutang budi harus dibayar? Saya kalau mendengar hutang budi ini ingat Rasulullah SAW. Ini juga tata cara bergaul yang diajarkan oleh Rasulullah adalah membayar balas budi, membalas budi orang lain. Ya, Meskipun budi itu tidak mesti harus dibalas, tetapi termasuk adab dan etika seorang muslim membalas budi orang yang berbuat baik kepada kita. Coba perhatikan hadis yang sering saya sebutkan tentang kisahnya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan eh, abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rabi'ah ini. Fa'atihi biwadu'i wa hajatihi. Lalu aku datang de, menyediakan air wudhu beliau, keperluan-keperluan beliau. Dan ini hadis merupakan dalil bahwasanya semestinya harus ada yang menolong orang-orang yang ahli agama. Tolong tuh para para para para ustadz kita, tolong. Jangan biarkan mereka dalam kesempitan Hargai ilmu mereka dengan menolong mereka. Mereka tidak akan pernah minta. Contohnya Rabi'ah. Rasulullah SAW tidak pernah minta. Rabi'ah. Dan beliau merasa lezat ketika menolong Rasulullah SAW. Ketika menyediakan air minum beliau, menyediakan air wudhu beliau, menyediakan hajat-hajat beliau pada malam itu. Rabi'ah merasa lezat dengan menolong orang-orang yang saleh. Di antaranya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kebiasaan beliau ingin balas budi. Dan ini kebiasaan bukan wajib ya, tapi dianjurkan. Ingin balas budi, beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Artinya apa? Sebagaimana engkau telah menyediakan keperluanku malam ini, ayo minta apa saja. Aku akan berdoa kepada Allah agar permintaanmu dikabulkan. Coba Pak, kalau Bapak dalam kedudukan Rabi'ah, Bapak minta apa? Monggo. Minta Bapak. Yakin. Yang pertama kali Bapak sebutkan di hadapan Rasulullah surga yakin. Bukan luas rezeki dulu. Surga meskipun kere ya Pak. Yakin ya? Karena sebagian orang saya kasihan kadang-kadang sama ustadz, sama kiai, sama habib, sama uh, tuan guru, tuan guru. Kerjaannya cuma bikin amalan agar bisa kaya, bisa bayar hutang, cepat dapat jodoh. Jadi ustadz-ustadz yang belajar puluhan tahun di pesantren, ngaji duduk sama masyaih, itu kerjaannya cuma bikin amalan biar cepat kaya. Masih banyak yang kita bisa pelajari dari ustadz-ustadz tersebut. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab Aslami radhiyallahu anhu sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, ketika beliau punya kesempatan untuk meminta apa saja agar Rasulullah SAW berdoa, beliau mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau wahai Rasulullah agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surga. Ini cerdas beliau ini. Kenapa? Robiah tahu saya ini manusia biasa. Rasul SAW tempatnya di sana bersama para nabi, bersama para rasul. Saya tidak mungkin seperti itu. Tapi saya ingin di surga bersama beliau. Sebagaimana kita sekarang ingin bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita bersyahadat dengannya, sunnah-sunnahnya kita tegakkan, sunnah-sunnahnya kita sebarkan di tengah-tengah kaum muslim, kita beriman. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Rasul Shallallahu alaihi wasallam ingin sangat rindu bertemu dengan kita. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wabitu an alqa ikhwani." Aku sangat ingin sekali bertemu dengan kawan-kawanku. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, "Awalasna ikhwana?" Wahai Rasulullah, bukankah kami kawan-kawanmu? Kata para sahabat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwani qaumun amanu bi wa lam Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihatku. Lihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Ingin bersalaman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Salah satu adab Rasulullah SAW ketika bergaul adalah membalas budi. Dari yang lain yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wa idha huyitum bi fahayyu bi'ahsana minna minha Jika kalian diberikan salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini juga uh, dianjurkannya kita membalas membalas budi. Bagaimana cara yang syar'i untuk membebaskan hutang uang kepada seseorang? Mungkin ini beliau maksudkan saya yang menghutangi orang dan saya ingin membebaskan. Maka sebelum saya jawab caranya bagaimana, maka saya katakan bergembiralah orang yang menghutangi orang lain. Ini permasalahan lain, ya. Bahagia mungkin bisa dijadikan judul kajian juga bahagia dengan menghutangi orang lain. Kalau ini terhina dengan hutang karena hutang, bahagia dengan menghutangi orang lain. Banyak sekali faedahnya. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya orang menghutangi orang lain setengah dari jumlah hutangnya dianggap sedekah. Saya pernah Pak datang orang waktu itu saya masih di Lombok di rumah mertua datang orang Ustaz saya mau ngobrol oh monggo silahkan boleh nggak kita nagih hutang? Oh saya bilang boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menagih, e, ditagih oleh para sahabatnya boleh, karena itu hak. Tapi di sana ada yang lebih baik pak, yaitu membebaskan hutang. Saya sebenarnya ingin bebaskan Ustaz, tapi jumlahnya nggak sedikit Ustaz. Saya bilang Pak sekali lagi itu hak Bapak untuk menagih hutang. Mau jumlahnya banyak, mau jumlah sedikit itu hak Bapak. Tapi yang lebih baik lagi bebaskan Pak. Kenapa? Karena amalannya surga. Pahalanya surga. Orang yang membebaskan orang membayar hutang, pahalanya apa? Oh iya ya Ustaz. Tapi berat Ustaz. Kenapa? Saya bilang, karena hutangnya tidak sedikit Ustaz. Bapak kan eh, beliau memang apa namanya pengusaha sukses. Bapak kan punya uang pak, bapak juga tidak butuh dengan uang tersebut. Bebaskan, insya Allah mudah-mudahan Allah membebaskan bapak dari neraka. Maka hutangnya 2 m mas. Eh, langsung saya berubah gaya duduk saya, pak. <laughs> pak, gini pak, pak, saya bilang, kalau saya dalam kedudukan bapak, saya juga masih mikir. sebenarnya. akhirnya begitu, akhirnya kita uh, musyawarahkan begini saja. Bapak punya Allah, bapak istikharah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kebaikan mana mana yang lebih baik. Akhirnya tidak beberapa lama kita ketemu di sebuah rumah makan. Beliau minta lagi saya berduaan. Sudah Ustaz, saya dapat. Apa Pak? Saya ikhlaskan karena Allah. Banyak orang-orang yang seperti itu, yang menjual dunianya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membebaskannya yaitu imma dikatakan kepada orang tersebut, kepada orang yang berhutang, sudah kamu tidak perlu bayar, utamu bebas. Atau dikatakan orang kepada orang tersebut, saya halalkan hutangmu, selesai. Atau secara tertulis juga selesai. Ya, itu dia. Lebih baik secara tertulis agar dan ini termasuk adab dalam berhutang yaitu menulis hutang. Ya. Wallahu alam. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hutang negara? Apakah setiap warga negara terbebani oleh hutang tersebut? Mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Abu Haidar ya permasalahan. Wallahu alam saya punya hutang cicilan apa rumah kalau dilunasi pakai uang modal usaha saya tidak bisa usaha bagaimana seharusnya maka jawabannya ya cari orang yang menghutangi kita dengan catatan kita bisa menyicil jadi ya mungkin di sini cicilan rumahnya bermasalah dengan riba mungkin ya KPR KPR-nya bermasalah dengan riba maka cari Eh, solusi terbaik adalah lunasi secepatnya. Nah, permasalahan sekarang kita dapat uang dari mana itu? Ya. Karena sebagian orang mengeluh ketika eh, para ustadz berbicara tentang riba, jangan berbuat riba, terlaknatnya orang riba. Ini utangnya dari mana, Ustaz? Maka jawabannya lihat di samping kanan kita, samping kanan kiri kita. Orang-orang yang mau menghutangi kita. Permasalahannya kita dipercaya nggak dikasih hutang. Ya. Coba minjem sama bapak. Bapak kita percaya nggak sama kita? Jangan-jangan bapak kita aja nggak percaya sama kita, apalagi orang lain. Nah, ya berarti yang paling penting adalah menumbuhkan sifat amanah di dalam di dalam perhutangan kita. Jadi jawabannya adalah cari hutangan yang tidak ada ribanya, kemudian nanti bayar secepatnya, baru setelah itu cicil kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Cukup kiranya sudah jam 11.30. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.